Assalamualaikum عليكم wabarakatuh. الله jawab salam mudah-mudahan boga penyakit sing cager. Boga hutang sing kabayar. Tararik amin negara belagu hutang juga nanti. Nusalakina cepa baong sing bager. Pamajikana cerewet sing cager. Budak nacan saroleh sing saroleh. Lu jawab salam didoakan.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 Pertanyaan hiji meh gancang. Luka hiji pertanyaan nana ibu-ibu rek naraon ka dieu. Jawab. Rek ngaji. Jadi pengajian di Bogor mah unggal poe oge pinuh jiga kieu. Tong ngawadul sia. Pinuh teh jiga kieu. Nah, kunon ari ayeuna pinuh kuma jadi rek ngaji rek ngadengikeun aing itu kumaha sih salah tuh pajujun kitu lamun ngaji bari ningali jujun teu salah moal cinta karena ajaranana mun teu cinta kana mawa ajaranana moal aya muludan mun urang Bogor teu cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi hiji nah, nu kadua hayang naon muludan teh geus urang pangjawabkeun weh gancang lah Sugan satu tujuh jawaban hayang di aku umat Nabi. Satu juta kira-kira. San anges tak pertanyaan katilu. Nah kira-kira wajah siga jujun, wajah jika ibu-ibu jeng bapak jika kia ges pantas di aku umat Nabi acan. Kulan? Ges pantas? Uing marumah sacan pantas. Napa jujun cara nangker ciri nameh pantas jeng teu kumaha carana jeng Quran kira-kira kelakuan jeng tingkah orang sarwa jeng nak gerak orang baca Qurannya bacakan Quran tong sing panjang sing pondok ibu resep kanu panjang Muhammadur Rasulullah والذين Muhammad teh utusan Allah jeng jalma-jalma nu babarengan jeng Muhammad kita gitu doa Allah hiji cirina asyidda'u 'alal kufar Muhammad jeng umat nama keras ka kafir lamun diharapkan masjid agung di dijieun gereja rek dikumahakeun uluh tuh garalak kurang Bogor mah eh diduruk cepat cepat jujun kudu keras etamalin keras kasar Ay keras jeng kasar beda-beda. Persib main keras kartu merah, eh, non alus. Persib main kasar kartu merah. Persib main keras mah mau kartu merah, justru lawan segen. Tapi lawan Persib main kasar kartu merah. Berarti keras jeng kasar beda, it's different. Budaya seetik. Berbeda. Nah umat Islam sekarang itu banyak yang kasar, lain keras. Bapak kasal pamajikan anak kudu keras pamajikan keluar ti imah teu make jilbab galak mama teu ribo sia bapak lamun mama temong orat salun lamar rambut bapak teu ribo eta keras Ari kasar pamajikan salah nu kasar mapi omongan cek pamajikan anak pak rawasan angin kengeng mama pasti asaan kurang uyah kasar bari molotot sia rumah tangga 20 tahun tuh bisa kena ngangen kurang uyah we angin teh teu kaduga ya, pamilikeun ku aing 7 truk kurang uya nangan ukur setengah senok ngomongnya tujuh truk nu genep truk leuwihna di mana eta cek pamajikanan napan malik tuh jeding bibir yang sol huntu aing teh meniteu kapake we ku sia aing teh padahal aing teh miwiti udang seret sangat sangat sawe teh nyieun nyetrika umah piring umah wadang ngurus anak saya sopat-opat nuji kutul nuji besul nuji belug da buduk mah turunan ti mana maneh ti ake mana ake mana ti bapa maneh bapa ni aki maneh da aki maneh katurunan kaluhurna ge buduk buduk buduk cek salakina sia mah mau aki aing tampiling saku aing sok ceplok ditampiling ceri pemajikan najis aing makuin bapak yang tadi tampiling ceraikan cek salakina pede aja lagi aing nyarikan si suka windai we divorce cerai virok we aing geus pakan sorangan teu balik deui tangga datangan urut pamajikanana ngajak rujuk daripada daekeun mah kedeun ngalagu urut pamajikanana teh cukup cukuplah Jangan kau tambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka buku menahan sakit Atau cenanyi hampura wae kamari mah akang teh nyabok manet kalpasan juri geus sia ya jurigna daripada ngesan mah mending balik deh demi anak daripada daekeun mah kana dituluykeun ngalaguna tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu Tak sanggup lagi ku bertahan untuk hidup bersamamu. Bubar gara-gara naon? Gara-gara kasar. Umat Islam lain kasar tapi keras. Apa keras punya prinsip? Datang orang kafir menghadap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, hei Muhammad, bentuk orang kafir. Hei Muhammad, ngesain orang kia-kia ya. Sekali-kali kuring milukan ibadah anjen. Sekali-kali anjen milukan ibadah kami. Kuma aku Nabi dijawab berdasarkan firman Allah. Ul ya ayyuhal. La a'budu ma. Wala antum abiduna ma. Wala ana abidum ma abatkum. Wala antum abiduna ma a'bud lakum. waliya, Keras. Kurang masuk sarala kalalasar bulan puasa naraek mobil ngancurkan rumah makan baruka di rumah makan mau ngancurkan, tuh balik muka di rumah makan menilewi gagah batan pangeran kumamu nuker dahar teh jelma gering kumalamu nuker dahar teh jelma anu di perjalanan pan Allah gemere kesempatan kasempetan keur nu gering di perjalanan pangeran we mere toleransi ari maneh di ti pangeran ari geus teh ngubrak ngabrik beureun capek haus baru asa ngeunahnya jigana lamun ayeuna minum dua gan gelo pan cek cek ahli tasawuf mah puasana ge geus batal yo jadi sekarang keras punya prinsip kita ini suka salah kaprah kasar gereja diduru kafir diusir ari masjid kosong Gerejana didurukan ari masjid karena rosong cet orang kafir kacian deh loh Paduli teing aing mah di Bogor wa gereja ge asal masih kita karena rosong. Ari kafirna diusir, aing kalakuan kafirna dipigawe. Sok tingali ayeuna masjid di Bogor beki loba beki gede, tapi geus gede di kuncian masjid ayeuna mah pan. Tingali masjid Aralus Paeko kopan di kuncian mah. Ditanya teh ketua DKM, kunaon masjid di kuncian? Kumaha jawabna? Oh, eh, atuh da sieun leungit jam dinding. Jadi masjid ayeuna kerja lemah kerjam. Ayat tulisan di masjid kita dilarang tidur di masjid enggak nyaho sabab ayah karpetan bisa nggak ada hadir. Budak ulin di masjid diusir ayah nama. Kuno diusir budak da ulin di masjid herai herai budak di masjid alus daripada budak diusir di masjid lompat ke terminal gede seetik jadi calon. Sabah omong na budak ulin di masjid, palingnya nakolan bedung, palingnya lulumpatan ucing-ucingan, usum sholat pas sholat. Silih seret bajujun, silih seret kaget diajar sholat, daripada di posona atau eling karena sholat. Bener tuh. Bahala musidna letik tajuk garana. Tapi ngong azan budak digusur gua panah ke masjid. Sholat di masjid babarengan. Beres sholat bapana diuk budak munur kajuru juru tajuk. Diuk bapana rek wiridan. Budak munur kajuru tajuk. Diajar alif-alifan jek ustaz juru tajuk. Quran ditelen apalang numpang upang luhurna nusok nyokot santri upang jangkungna uin tara bagaya nyokot geus teh kudu jeung seri kan enggak nyaho sia kunaon seri eta gagabah ka ajengan wanian kitu nyebut penek paduli aing penek awakna asal eta we panjang naon eta teh na eh. tingali Quran teu cokot tina palang dada tuna nasirah tangkep na dada cium tuna na segri kai rekal ngarana tunjukkan pakai panunjuk beres ngaji tutup deh tangkep deh kecup deh tunai dina siratan dina palang dadak itu balama Quran teh beda jeung enak Quran teh jeung nya di MTK keun duit beak miliar-miliar peserta nara ribu Bogor terbuka peserta nginjem kali wiliang KTP na dipalsukan, senang Quran teh ngajarkan kajujuran gini saya nurek karajin teh jalujur hirupna ayo Kapunggur mabipan ayah putuna ayah icu incuna gering cek akinate. teh orang urang jampe ku mama ku bapak ku asina teh bismillahirrahmanirrahim bener-bener acan maca bahasa bisa diinumkan cager ayo nasi gan kunyang adu anak paranyang. roh bismillah Allah masfi anta syafi la diinumkan paeh malah saya barusan ngobrol sama Habib Hasan ya sekarang itu yang susah mencari orang-orang ikhlas siapapun sekarang yang mencari orang ikhlas yang susah ayo nama pan kadang-kadang taraweh taraweh politik namun kerah yang dicolok taraweh kebarengan Terus jadi mah pantai datang taraweh teh. Ke pengajian, pengajian politik. Kusabarek pemilihan datang ke pengajian. Terus beres pemilihan tara datang deh ke pengajian. Jadi hese matak jigana dikerak kerak neraka teh loba loba anak lemah tengket. Awas ya, Bu. Tuh, kapungkur mah gitu. Budak diajar ngaji alif, cek guru dan cek budak alif, lain alif, alif, alif, alif. Can bener alif can kana ba. Geus bener alif terus ba, tak gampang tamah. Cek nasa, sa, cek budak sa, lain sa sa. Pika belel-belel guru nyontoan. Can bener can kana jim, geus sa kana jim, cek budak jim, jim. Jim panjangan seetik, beus. Pek dieja bajabar ba fajabar fasin jersi ajabar ya ba ya pasia baik ditarabaskan ihdinas siratal mustaqim ceklokan ihdinas siratal ceklok mustaqim Ustad pusing diteke beletak Pak Ustad meninek, eh, setu lila Pak Jujun ngaji kitu mah kajen budak pahala lila ngajina tapi lila cicing di masjidna budak pahala di maghrib tapi ka isya di masjid Isa ngong adan capana eureun ngajina salat heula, salat jeung bapana. Beres salat Isa bubana balik budak sare. Pak, ustaz pak abdi mah mau balik. Rek ka mana jang rek sare di masjid. Sare budak heula di masjid. Subuh kagengkeun deui ku bapana. Jadi budak mah beda bedana jeung budak ayeuna. Budak heula mah magrib Isa subuh salatna di masjid. Budak ayeuna diajar ngajina hayang gancang, tapi ngajina li di masjid, tapi di TKA TPA. Make metodena metode cepat. Budak ayeuna tereh diajar ngajina di sana, ngan sekaligus tereh leungit di masjidna. Di mana budak ayeuna argeus maghrib? Di imah parbut remote jeung inung bapana. TV ngan boga hiji kahayangna beda. Anakna yang upin-ipin, inungna yang putri yang ditukar. Bapana yang PSSI ngalawan Bahrain. Cek bapana ngajodog bagian aing geus Budak murungkut pamajikan lompat ka dapur bari monyong sabab teu bisa nonton sinetron, salakina nonton PSSI ngalawan Bahrain, pek keok di kekeyak 10-0. Salakina baeud tuluy nawelan pamajikanana penting-penting mah atuh bete mah lah bete naon sampai teteh butuh tinihan pemajikan dendam kene disiku salah kina mentawe KPSSI punten pak ari awewe mah hiji makhluk nu unik jadi ini rahasia perempuan ya saya kasih tahu ya jadi wanita itu cintai dia, sayangi dia. Ketika kita mencintai dia, mereka membalas kita dengan cinta yang lebih besar. Tapi jangan coba-coba singgung perasaan wanita. Sekali wanita tersinggung, selamanya akan mendendam pada kita. Ya, cek aing sarwanya atau berkeprok ya. boro-boro urusan perasaan awe mah urusan hakaneun wae dendam babaturan uing dahar duren sorangan kebaka imah teu mawa cek pamajikan mah sengit paduren teh mana keur mamah dah ieu we bauna mamah mah cek Bae de pamajikan ai penting salakina noelan mah kumaha sono mah dah ieu we bauna catah kitu Si ibu protes, bau kitu baju jun pikiran kumane. Di kumah unggal apa di poe tara bau teh kira-kira geus ke mah. Makanya jangan kaget kalau dulu dengan sekarang berbeda. Masjid Garde tapi belum mampu melahirkan generasi soleh. Dulu tajuk-tajuk kecil mampu melahirkan anak-anak soleh. Mampu melahirkan hamba-hamba Allah yang taat pada Allah. Tapi kenapa sekarang Masjid Nagerde, Marewah, Aralus, tapi belum mampu melahirkan anak-anak soleh. Soleh nage panen emang kurdongeng pak. Ini pas staf ahli. Soleh tak emang kur didongengkan, diseminarkan, dijual buku, dibagikan. Jelma begitu saroleh. Hei, ngomong kesolehan sosial ngomong teka solehan sosial tapi budak egois di sekolah nah marawa uang jajan nuhiji hiji jajan lebih gede batan nuhiji nuhiji nu hiji murungkut suka sok diajak saya bangga ada satu bupati di Jawa Barat yang sudah mulai melakukan sosialisasi kesolehan dalam praktek Bupati Purwakarta nyen perbuk peraturan bupati tentang makan anak-anak tidak boleh bawa uang jajan di Purwakarta budak temenang mau uang jajan tapi budak diwajibkan mau rantang ti imahna Benar, betul itu kesolehan dalam praktek. Jadi istirahat budak dahar. Anu mawa pedak dengklang, nawaran kan mawa daging. Nu mawa daging, merek kan mawa pedak dengklang. Nu teu mawa deungeuna dibere ku babaturanana. Itu kesalehan sosial. Bari inget hatena bakal ada harta di sekolah teh inget ka inungna, da ieu sanggup menang nyiapkeun inungna. Itu kesalehan sosial setuju saya. Kudu nama diterapkan ke di Jawa Barat begitu. Ima lain kesalehan sosial, jelema beki aregois. Makanya sok, ayo orang mimitian, kafirna ditolak jeng kalakuanana Bahala ibu-ibu can aya listrik apa nari-ngari Quran masa Quran tadarus ungap poe nages aya listrik ayeuna Ayo sih katanya banget banget cara maca Quran ya. Ulah nyeri hati dah uing sebagai make kacamata ayeuna ya mah. No sabab na jujun di kaca, bib ya teh hiji hiji tengah ieu hiji bib aduh si abdi teh. Abdi mikir umur kana 40 tahun konon geus si adengan kapangi ayeuna mah abdi karek mangihan kamari sababna unggal poy uing seramah di mana-mana harapan uing nini nini we jadi kiai ya kahayang teh panitia teh sing ngarti pan aing teh rada ngora atuh sing atuh diharap teh ABG ieu mah aing nini nini di mana nih beki buram we panon teh aduh ampun Ya, tamun iya jelema-jelema saroleh ya, rajin maca Qur'annya ya. ya. Ulah nyeri hati aja. Eh, Lalaki sok saroleh sok maraca Quran awe matara. Geus ulah. Ulah demo. Buktikan tulikan. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Bun. Ulsiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Nes, kalau nama ulah sok proses-protes licik-licik kagak lupa. Kadia Quran, kadia Quran pelbah mana licik naing. Panjang ponok, apanya itu panjang awewe. Oh jadi mau panjang. Hayangna nu kumaha? Oh, karek ngadenge awe yang nu ponok yang gas kajeun. Bapak nu panjang, ibu nu ponok, bapak lah. Yasin wal Qur'anil Inna lamina ala siratim tazilal aziz Yasin surah panjang apa? Coba Ibu Nupono. Nun wal qalami wa ma mana Mane malo bating lalayo sinetron sama saroh. Coba titah maca Quran teu apa? coba mun ngalagus ya ngalagus ya nu teu ngalagus ya huntus kesana kemari membawa alamat oh ya. namun yang ku temui bukan sayang yang ku terima. Siga jalan tol Jagorawi. Iwa peyek. Iwa peyek nasi. Sampai kakek. Sampai kakek. Sampai kakek jujun tetap di. <laughs> ah, aing ngeri makanya. Mestinya umat Muhammad, namun benar hendak umat Muhammad. Seandainya kita kelewat membaca al satu malam saja, satu hari saja, subuh tidak saja aku lewe. Membacanya saja saya tidak ya Allah. Padahal sabda, sabda Rasulmu. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Quran akan menjadi syafaatmu di hari kiamat. Aku lupa ya Allah. Aku berdosa ya Allah. Ayah nusuk cerik. Pedah terbaca Quran sapoya tara. Tanyakan karena diri anjen KB. Pantas itu kira-kira umat Muhammad dia patut kelakuan. Umur gak sabar tahun ya rata-rata ya. Ayah no 50 tahun ayah. kata lah Quran sabar Lain sari saya mikir. Manya umat Muhammad teu baca bisa tedek. Ya program teu minta Hasil muludan kudu ayah hasilnya, hasilna. Timimiti isuk niatkan satu hari tambah hafalan Quran satu ayat. Satu hari satu ayat. Ulah ngerakeun saya nini-nini Quran kan hafalak bilas doang. Ya serius ya, ini tak seri, ini tak ngerti. Siap? Siap? Program orang Bogor nu ngaji poe ayana dia tempat dimimiti isukan program satu ayat saja setiap hari menghafal Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal hiji we eta jauh-jauh ngomong-ngomong kafir dicarekan di balalenoga jika nu heueuh. Eta mane kalakuan can bener. Diajar Rasulullah taku akhlakna syahidah. Beliau menjadi bukti nyata, menjadi saksi. Inilah Quran yang benar itu. Bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Tepanjang-panjang ayatnya. Tapi ku akhlak anu alus. Hiji. Nah kunaon ibu? Uing nu jam didinya nuga ganjeleun. Iya jam saha? Nu saha? Masalah buat lo. tapi mun ibu tewar jeng jujun Nah, ibu enjing lah enjing Senin enjing Senin subuh serel TV Trans 7 tiap jam 5 jadi ayat judul ngaji bareng wali tah lin waliullah wali apoy wali paang wali opi wali tomi saya teh aya ustadat ngaranna Jujun Junaidi sopang ningalikeun kaset aslinya apa kaset na TV tapi ka ira apa Jujun na TV tapi ka TV na bisa diatur keneh kuing. Lamun uing nugas diatur ku titik mung. Sabab ajengan temenang diatur, atur. Ajengan buka tanggung jawab umat anu lebih gede. Lain kudu muncul teing kahirupan pribadina, tapi ngajina nu kudu diunggulkan. Eh, eta ajengan. Gitu guys. Dua, gancangan lah. Rohama ubainahum umat Muhammad amban tukar dua silip pika silipika ah, silip dede, silip wala, silip asih, yang kepada muslim, kepada mukmin. Wali kota tadi, gubernur tadi ngajarkan ke orang wali kota na samutana loba sodako boro-boro sodako na dahar nage umat islam aku dahar nu untung pandahar teh lima rupa makan itu ada lima macam pak satu makan apa tidak dua makan apa tiga makan di mana empat makan siapa Lima, makan dengan siapa? Lima tah Satu makan apa tidak ya? Jelma miskin sama Dahar atau moalnya orang isuk. Jelma miskin mah kitu enak tepan. Mikir isuk boga beas mah urang. Ayah nu kadua, makan apa ya? Ibu jika na eta mah na kulkas geus ke geus daging, isuk masak daging apa lauk. Yang ketiga, makan di mana ya? Jelma jekut tama imah di Bogor, daharna di Lemang. Yang keempat, makan siapa ya? Politikus busuk tama angka kemiskinan dia kalikan dengan proyek pengentasan kemiskinan yang proyeknya tidak sampai pada yang miskinnya yang ada rich richer the poor poorer yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin Makanya tadi ngadongeng kesemak banyak warga kita masih miskin. Boro-boro rakyat napa Eko orang negara orang mah jurig nah, pang miskin. Nah. Jurig Amerika kan make dasi, make dajas ngarana dakula. Gagah jurig Amerika mah jurik Cina make baju bangsawan ngan pedah lempang acolok-acologan hampir karena jurik Indonesia kuntilanak tongong bolong gawean gugulan tungan dina tatangkalan cikikik seringing cerita mata ka para pamimpin tong wakang ngimpi mensejahterakan rakyat kondisi rakyat bari negara jika kieu pamimpin lalu bake nga bangsat mah mending kedeh kieu lah kabejaan mending sejahterakan heula kunti Ngada rongeng wajikan jika lamun saya jadi pabrik lamun wae saya mengalamun we. Ari kana jabatan barareki nyariin pasang baligo ge meni hayang wae. Marukna pol barukna bareng jabatan teh bakal mulus baru di akhirat di dunia ge can kauhan mulus. Wewewewe totot wewewe totot jangan tah patwal non patwal patroli pengawal nuju ngawal saha nuju ngawal bapak bupati dina naon na mercy dua bulan karep totot totot naon tah patwal nuju ngawa naon nuju ngawa mobil tahanan saru ditahan bupati nu kamari dikawal na mercy Nelebih parah makan genep bulan keharap dah. Naon tah ambulan, saha nu bupati nu ditahan Makan apa tidak mudah-mudahan orang Bogor ulang alaman eta amin. Makan apa silakan saja karena menu juga harus ganti-ganti biar tidak bosan. Yang ketiga makan di mana silakan saja lamun boga duit mah. Boro-boro dahar tapi kalemang, rek dahar di Singapura, rek dahar di Australia asal duit nah halal. Yang keempat makan siapa insya Allah Mudah-mudahan para pejabat yang hadir hari ini Yang mendengar selama saya termasuk pejabat yang dikatakan oleh Allah Pejabat yang jujur yang amanah tapi yang paling penting pertanyaan nomor lima. Makan si makan dengan siapa ya? Sek ibu atau biasa Pak Jujun mah abdi dahar mah biasa jeung anak kula warga eta mah makan biasa. Kamari abdi jeung tatangga botram. Ka mana eta ka janggal? Heuh atuh eta mah biasa. Kita mencari makan yang luar biasa. Makan luar biasa itu siapa temannya? Allah menjawab, fuqara, yatama, masakin. Sekali-kali coba, kita meja makan teh biukeun budak yatim. Parep-harep gimana? Sarwa sarua seulahh lamun lada, sarwa warak lamun sebeutna, sarua ngeunah ngesang nikmatna. Diukeun, batur diuk di meja makan teh, lain batur, lain tatangga unggul tapi budak yatim, fakir jeung miskin. Eta umat Muhammad. Pasok itu tara. Paingan teu untung wae saya teh hirupna tuh. Baju junda teboga banyak teboga sapiring tong 10 piring sapiring tak bisa sebulan sekali, sapoe sekali, dua bulan sekali. tak bisa dua poe sekali, seminggu sekali. tak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Usahakan setiap makan kita dihadirkan anak yatim, fakir miskin. Ya mapan lain, ke Mekah, gestilu kali, fakir miskin digeren imah tanya ho. Umroh genep bulan sekali, madrasah rek runtuh ngajedog wae umroh bulak-balik jadi kebanggaan umroh prestise teh hari eta gigiran budak yatim putus sekolah diantep hayang jadi haji mabrur ayo umur rukun Islam ya sabra hiji jawab rukun Islam ayah hiji dua tilu opat lima nah ujung-ujung hayang haji mabrur ya bakal bisa kita ngagazel jadi haji mabrur syahadat tahala sinama bruroh salat heula sina mabruroh zakat heula sing mabruroh puasa na sing mabrur karek ngagajal jadi haji mabrur teu ujug-ujug jadi haji mabrur duit nu dipake ka Mekah na duit zakat sawareh nu teu dibuka luarkeun ku maneh rek mabrur mah sia teh ongkos naik ongkos haram Ampura da kuning mah ngomong nanya resep onang deui resep paduli teuing teu di onang deui tapi punten bib punten bib abdi mah nyarios <laughs> bib hapunten na kuing geus nyunkeun izin ka bebasan sok we sing bebas dan cegah bebasan Sabab lain kuna naon. Sabab ayana lamun tadi jelaskan jentre jika kia jelema geus narorek celina. Sugan ku omongan jugal gari hake racang tai celina. Balik jadi Allah mere hidayah. Urusan hidayah li urusan uing. Kuring sok ngadua ka Allah. Lain ngan sangatan nyarita. Tapi Allah limpahkan hidayah pada saya dan pada umat semuanya. Terutama hidayah tu taufiq. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ruhama ubainahum dua ta Tilo. Tarahum ruka'an sujada umat Muhammad mah sok ruku jeung sok sujud. anjen bakal ningali kitu bahasa cek batin artikan bener nama engkau akan melihat yang namanya umat Muhammad itu suka ruku dan suka sujud alias sok sok insyaallah kurang ge sarolat kabeh kade situ tukang parkir diharap usum salat mana diuk ke parkiran harapan masjid tapi teu salat kade bisi dagang harapan masjid teu salat Kadai bisa jadi supir angkot ngetem di dia sholat, sholat, Ngong, azan, lumpat, supir angkot pengkol ke lelah kama sigit. Tukang dagang tutup lelah. Dama ngadak-ngadak benghar gara-gara sholat. Ngadak-ngadak lengit duit 10 juta gara-gara sholat 5 menit. Waktu nu dibikin ku Allah 24 jam sampai sapeting. sholat kan 5 waktu. Sekali sholat kan ku 5 menit. 5 kali 5 25 menit. 25 menit tina 24 dipenta 25 menit. Kunaan menihara resek dibikin ke Allah nuboga waktu. Bener yang ngomongnya. Bahkan kira-kira di Bogor ayah kene jelman utara sholat. Ayah kira-kira hadir ke jelmana ayah nak hadir. Ka beneran. Dangukan ku cepil jalmin utara sholat. Asa sopan aing kan utara sholat. Kan utara sholat makin ngomong nak dengeken ku gegebir sia. Awas, ini ada keterangan. Pada satu saat di alam arwah roh anjing datang menghadap Allah. Anjing itu protes pada Allah. Ya Allah kenapa engkau jadikan aku seekor anjing? Najisnya Allah dagingnya diharamkan. Saya hina jadi anjing. Kata Allah jangan khawatir nying. Ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa ya Allah tuh babi. Torojo bagong. Ya Allah saya juga protes. Kenapa engkau jadikan aku seekor babi? Hinanya sama dengan anjing. Kata Allah jangan khawatir babi. Ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa orang yang tidak suka sholat? yang itu. Jangan main-main dengan sholat cek si ibu kasinggung cenah abdi mah nah kunaon cek salaki abdi catara salat terus kumaha kitu kasinggungna heukeun pak padijun tara salat ge salaki abdi mah romantis di Bogor emang kumaha romantis tidak ada suami yang memeluk istrinya sampai subuh kecuali istri, suami saya tiap hari itu Pak Jun peluklah diriku agar tak jauh denganmu lebih baik kau tidur di atas pangkuanku Sebelum terlena senandungkanlah doa Ukirlah namaku di relung hatimu Sok salat tara nyata mata kasing gue Pak Jujun abdi teh pasalakina tara salat uyuhan we rek ditangkep ku Bagong itu. Jangan main-main dengan salat Salat itu yang pertama kan dihisab oleh Allah di hari kiamat itu adalah as-salah bener Ya, jujur ditanya ke sholat salat jujur sholat teh. pasti tinggali sholat dihitung amal jujur kabe pasti tinggal jujur te hmm amal jujur masih gede segede gunung salak. jadi sampah kabeh mau dihitung deh Allah jangan main-main dengan sholat. ya umat Muhammad tarahum rukang sujada bareng salagi pamajikan teh ulah karerek wae ari penting teh umat Muhammad mah ieu iya mah imah teh jadi pabrik kerek we salakina pamajikan anak tempas kumitohana apur amparkan sajadah sahalu pangalana hudang geingkan pamajikan mun pamajikan geingkan salakina amparkan sajadah dina amparan sinen begitu, geuning abdi sumujud pasrah diri nula mokot dosa nyanggakeun sadaya-daya robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin leweh cek urang dia siapa jujun kaungi abdi bade kitu bener urang Bogor ke penting harudang jam 2 saja sajadah bari tinggorowok dina lain nyanyi udang Udah penting ampar ke saya sholat rumpuyuk. Beres sholat salakina. Pamajikan nak salakina ngarumpuyuk. Bapak hampura mama. Bisiti mimiti hudang pika aina sare pika hudang dari aina sholat penting. Mama can jadi awewe anu solihat can bener ngaulaan ka bapak. Can jadi awewe anu bakti ke salaki. Daripada bapak disiksa kumala ikat tipi warangku Allah kayak di akhirat. Tersanggup mama. Hampura mama ya pak. Bari ngarumpuyuk. Rontok ku salakina. Lain mama nu minta hampura. Bapak menta hampura ke mama. Mere imah bapak bisa. Mere iman bapak can bisa. Mere baju bapak bisa. Mere ilmu Bapak can bisa. makanya Bapak teh pamimpin rumah tangga. Pasti ditanya engke ka pamimpinna Bapak di akhirat. Hampura bisi Bapak can mimpin anu bener. Can bisa ngarahkeun anjeun kana katakwaan ke Allah Subhanahu wa taala. Mamah ridho kene dihukum ku Bapak. Beres jika rumah tangga mau dina dina sajadah dipakai naik. Beres teh. Pasok itu tara. Paingan pasti awal ya tuh. Ia menyelesaikan masalah di dapur. Laki nama mutu, pamajikan mawat soet atau ribut jadi tarahum ruk'an sujada. Tilo umat Muhammad cirina nu kaopat. Ya betahuna fadlam minallahi wa ridwana. Umat Muhammad itu suka mencari keutamaan dan keribuan di hadapan Allah, lain di hadapan jelema. Hari orang mapan sok kurang baca ayatna alhamdulillahi rabbil Ari puji teh kagungan saha? Alhamdulillah segala puji untuk Am milik Am. Nah kunaon aturan Bogor sok parebut puji. Eta kokon cukup cincin hiji dah yang kapuji jadi ramo nak kabeh di cincinan. Tapi rarek meli eta ka pasar anyar rek beli jengkol. Eta neangan jengkol milih jengkol diharap tukang jengkol dirangkadakeun eta leungeun. Sabaraha jengkol sakilo mang? Tukang jengkol pusing, sombong amat sana jelema. Tungguan nyengir tukang jengkol, lima ribu. Nah sebabnya apa huntuna mas kabeh. Uh, ngeri, bu, bu. Yakin terkira kira-kira puji eta bakal jadi kabagjaan karena hati cantang tuh. Boro-boro sangat dipuji, dinaknya nage ece benghar, can karuhan benghar nyenangkan, bener tuh. Cing kuring rek nanya, senang mana jelma benghar dibanding jelma miskin? Mun kitu kuing didoakeun sing mariskin kabeh. Nah, sareuris deh. Apa nuing nanya biar Senang mana jelma benghar dibanding jelma miskin? Cek eces eh, miskin, kuing didoakeun kan hirupna yang senang. Nah, bet armung mata ke ulah sok munafik seteh hirup teh. Jujur we nu aya na hate. Senang mana jelma benghar dibanding jelma miskin? Benghar yakin gitu cantang yuk orang atuh Ayah Jama Benghar Imahna tilu tingkat kuzuhir salantai opat lawang mun kali tilu berarti belas lawan eta memehes muter heula ngoncian panto cukup dikoncian, digemok tak cukup digemok diteralis tak cukup make teralis make satpam di hareupeun imahna aya nu ngolotra kana garasi kana garasina pan boga mobil mewah pan ngorejak gogorokan pak tempat tuh tadi garasi naon bisi bangsat teu nu miskin kasareang jam dua lilir asaha can katulakan cenah panto tapi ah kadir sah mereka asup ka imah aing ah katel 25 tahun terganti piring geus karohok san kerek eh, jadi dina kasus eta mana nu senang jadi mun kitu nu miskin senangnya can tantu baca mah miskin malah keur miskin senang, bener dah imahna bilik hah tatangga nak gedong tetap tatangga kasalakina ngagusur kayaknya aku zia tuh gedong gedong gedong pilih naon maksudnya mah he gedong gedong gedong pilih eh terus kumaki itu eh kita panggil ke gedong kain mau bisa tuh mapan namanya ho bapak mau bisa dahar oke gus untung dah kuli pak kuli kuli macul Allah mun teu sanggup tak urus budak aing rek ke Arab ini ke Arab ngagawe awak awakna mending boga nulungan alus kumaha kasih Sumiati boro-boro menang gedong bibir na hiji siruyati orang Bekasi boro menang gedong sirahna gelencang terbalik deh ia mau menang dunungan alus dikirimkin ke Bogor. Dua tahun kemudian nelpon, Pak Angges gedong teh, Angges, teh kan dapat dua tingkat, di mana duit dari mama? Kan mama dua, ta dua tahun deh di dia, ngahulang kina dua tahun deh. La ilaha illallah, ngadaguan dua tahun ya pan liar. Lalaki mabut baru ditinggalkan dua tahun, pan ditinggalkan halangan tujuh aja jangar. Khusus lalaki bager, duka ucing garong mah. Paneu Cinggarong mah bojona maot pak. Dia sekarang dikubur, kan dikubur ceri. Sebetulnya eh, eh, eh. ulah ceri dagus buku maut orang doakan me Nges tuh ayah gantina, mana? Cetak. Dua tahun deh jadi jadi gedong dua tingkat balik ke kalemurna karek sare lima poe salah kina di gedong dua tingkat datang gempa bumi tuturubun ti gedong naba tuturubun sieun katingang katingang naon katingang gedong nah, naon sieun pae nu pae katingang gedong katingang bilik katingang gedong hidup imah bilik gitu atuh jadi tenang puji na di tangan oleh apa jelema tapi harapan gusti Allah Ya mah lain, lamun ke pengajian, keonangan, opat kali ganti baju, udah opat onangan. Mun datang bupati, datang wali kota, bajuna nanu hade. Nah, nah itu geruan ku Allah, wani keneh sholat pakai kaos oblong temani-mani acan. Baju di wah, di butik, beli loba. Narimu nah, kena ges lima tahun cibetingan terganti-ganti. Ayo siang aku eh. Parfum anu mahal wungkul. Dikasih nini nini di Garut pan siri ningali tatangana melihat parfum nasok milu kapangajian bagi Stalin tungtunglah sini nih meli parfum aing ini cari ka elok eh, e kalau kasari naik lantai hiji lantai dua eren lipna ayah nu asup awe gelis coba sengit. ni seungit cenah nganggo parfum non dan bade merek parfum Bulgari cenah satu sajuta Allah, murungkut teh sini mau di seratus ribu naik di lantai tilu aya nu asup awewe man beda seungitna neng benten seungitna neng naon parfumna abdi masa guci neng uh satu sajuta setengah uh lantai opa sini frustasi keluar sini nih memek keluar hitut telah, cekuk bau hitutnya, sini nih bari ngaleos bari ngomong dua ubi cilembu neng eta dua puluh ribu casa kilo, jadi masing dua juta ke ubi cilembu mah beak kabeh mabek pokoknya Yo, Pak, menghadap bupati, menerima tamu, pakaiannya yang bagus. Tapi menghadap Allah harus lebih bagus lagi pakaian kita menghadap Allah. Empat. Lima. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di wajahnya nampak bekas sujud. Ya. Nah tarang, nah pajuju nah tarang, nah urang husnudon, urang alus sangka, kita berbaik sangka. Pada orang yang keningnya hitam, yuk kita berbaik sangka. Insya Allah dia ahli sujud. Meskipun tidak semua orang yang hitam keningnya sujud juga. Sebab tatang uing mah aya nu waktu ti orokena geus saedeung. Eta mah lain deui nu kitu mah. Fi wujuhihim. Nanti di akhirat orang akan menghadap Allah dengan dua kelompok berbeda. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kelompok pertama menghadap Allah dengan wajah yang putih bersih. Kelompok kedua menghadap Allah dengan wajah yang hitam kelam. Siapa yang putih bersih? Dialah ahli ruku, ahli sujud, Siapa yang hitam kelam? Mereka yang tidak pernah kecipratan air wudhu mukanya. Nu jauh tina sajadah. Nu bau karena cai wudhu. Nu tara ruku, tara sujud. Masing maneh ini ka salon poe. Di salon lila oge da anger mahal kene doma lah. Doma temani setahun dijual kulit payu. Eh, cek ka salon poe jual kulit payu mah. Cek aing oge. Di dunia wegeus katempo. Pipi na make chemical peeling di facial, di nondai, make oil of ulan, oil of uju, oil of uneb, oil of ukat, naon we? Krim pagi, krim malam, krim sore, krim peting, krim siang, wulu, kuat keripu kita mulus banget. Tetap we tara ruku matara sujud, amrok yang harap ke Allah hidup. Pertanyaannya, ibu hayang yang harap ke Allah bodas, hayang yang harap ke Allah hidup. Jadilah ahli ruku dan ahli sujud insyaallah simahum fi wujuhihim min atharis eta eh, weh lelah kira-kira mun diakurkeun jeung kalakuan urang sapopoe loba akurna loba henteuna lamun loba henteuna nya kira-kira pantas orang diaku umat nabi acan lamun can pantas kumatu carana yuk orang papantes wa Waat tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. orang tuturkan kagorengan lebih gawe kurang ku kahadean kahadean pasti kagorengan ditutupan kok. Perbaiki akhlak kita supaya akhlak kita selalu dihiasi dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Ingat orang diintip kupai. Ayah jelema kemar karena udin jeng odon. Si Udin lancekna tukang taat, gawena di masjid, tidak ada waktu tanpa ibadah. Si si Odon gawena di lokalisasi, di tempat jablay, tidak ada waktu tanpa berzina. Ia mah contoh ulah kasinggung ngarana. Hiji waktu si Udin kedatangan setan, si Odon kedatangan malaikat. Sesetan ka si Udin, Din, ibadah wae maneh jika namun ditimbang amal kio we meureun maneh mah berat karena kahadean, sakali-kali mah maksiat jika adi maneh tuh ngasaan sare jeung awewe nyobaan gerak kaboda pasti udin ku setan pada saat yang sama malaikat datang kasih odon doncing atau hirup tetong maksiat wae bisuk pakai tong bisi ayeuna pae Mane rek mawa naon sarua eta malaikat eta si odon terpengaruh ku malaikat si odon rek balik pikir ini ke masjid rek neangan lanceuk na udin nusuk di masjid wae si udin rek nyobaan awewe ke tempat si odon kalau kalisasi Kacarita dina eta carita teu pangi kitu dicaritakeun teu pangi beda jalan carita nama si Udin datang ke lokalisasi si Odon datang ke Mas si Udin datang ke lokalisasi neangan Adina awe. kemana si Odon biasanya tara, tara absen di dia tapi dages kagok ningali awewe garelis der wes hare zina jeng awewe dina saat yang sama si Odon lompat ke masjid neangan ke si Udin temangi Kamana ya si AA, biasanya dia petara ayat tara langit di masjid. Tapi ku sabab niat rek tobat, asup ke masjid, sholat tobat, babalik pikir, maca Quran, berbaik cipanon keluar. Pada saat itu, tiba-tiba datang gempa bumi. Lini, lokalisasi ancur, masjid runtuh. Kabeh jelema kaget, kunon si Udin gawe di masjid bet seher, bet, bet maot na, kernumpak, kernengah nangkep awewe. Kunon e si Odon jelema tukang edan, bet sare na, maot na, kernengah nangkep Al-Quran. Kita masih testing ini, lulus dan tidak lulus sampai akhir hayat kita. Makanya jangan dulu bangga dengan amal yang banyak. Jangan dulu pesimis dengan amal yang sedikit. Mari kita berlomba-lomba sampai titik darah penghabisan. Wala tamutunna illa wa antum. Tapi Tepika titik darah penghabisan. Ya? Tepika paeh. Tepikan kadatang. Maut. Tepika datang ad aja. Kudu tapi kadinya. Ulah tapi kan, kak sombong. Ah, mata ke urang mah loba. Urang tukang ibadah, penting karena pernah ulah waka sombong. Di sisi gasi udin. Duh, abdi mah geus kagok borontok pajujun hirup teh lah kapalang caramang keun we kagok edan sugan ka neraka kagok ah. Ulah kitu, bisi siga si ot yuk ayat nama kurang jadi jalma husnul khotimah Allahumma ja'ana husnul khotimah ya Allah jadikan kita menjadi masa husnul khotimah insya Allah babarengan kabeh kasurga, surga babarengan jeng Rasulullah amin Nabi Tipayun pamingpina Jujun Junaidi sareng Habib Hasan kedua Aranjun paneri amin kitu lain ho nyangges atau me adil orang balikan Nabi Tipayun orang dia kedua eh paneri Jujun jeng Habib kedua Oh ulah atau orang kia menunggu nama. Nabi tipayun orang dia kedua jujun sarang Habib Hasan oke okay. jarwa babarengan di Jerona. Pan uing nu ceramahna Habib nu zikir, zikirna. <laughs> Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Nabi salam Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam صلوات أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Muayyad Ya Mumajad Ya Imam Al-Qiblataini Ya Nabi Ya Rasul salam Ya Habib salam Salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Mang angkat pandangan anak Abu angkat kapayunkeun dadah sakit Sakitu, Enggak ngado tuh pakai sepuhan. Sakitu, demikian buletin siang kali ini. Akhirnya saya Jeremy Teti bersama seluruh kerabat kerja petugas dari Studio 5 Mesin Agung Kota Bogor mengucapkan terima kasih sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Baju jubah, celana cutbray, yudadah, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. di samping tadi selempak ke kuping tapi terkompak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mareme ngan buahna kesemek ramengan jika nu aramek Bismillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الآية صدق الله العظيم Ini sepuh para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wa muslimat tinu taat di kanu edan. Sebab yang nu hadir rupa-rupa yang nu cager, nu bager, nu liur ayah pasti. Alus kudu kabeh ayah nu cager sing beki cager, nu liur sing jadi cager. Kan itu manfaat pengajian teh. Alhamdulillah janji kangkus nadi menang kuring genep bulan sekali gara-gara HP na legit di Malaysia nomor kuringna <laughs> legit jadi buntu hari kuring rek nelpon gengsi gitu nah, kamari kuring nelpon deh meni sing pengangkat kena ngahalangan eta ta gitu angka tuh jadi jelas uh, Alhamdulillah kuring kamari silaturahmi telepon sasi kamari teh meni anjeuna teh ngajenghok bari jiganu bunga alhamdulillah ayi segitu akang telungit HP di Malaysia segitu resepun berengkang HP na alus yang nggak beli mah alhamdulillah digolerkan gue nyokot dah goreng HP na itu jadi silaturahmi nyambung dari langsung aja nanagi kesila orang pada heran sesi muring mangga milari waktos alhamdulillah waktos ayena jadimarin song ide ayena jarang ngoi isu kuring kayakkenng di Indonesia jing mengi simkuring badai kakuningan bak adapi kuningan trans keras kacang kareg mardi dinten ejing aya sananya salahsa dinten robo enjing eding simIMkuring badai umroh hidup anak tisa dayana mudahhan sing sehat balik di tanggal dua opat tanggal dua lima ngaji Doi jadwal pika bulan agustus tinggal sappoide nu kosong tanggal dua puluh hiji jadi maaf pengumuman bisa nuonang wayahna tanggal dua puluh hiji weta wartawan Lamun erek bulan September maum kayyu wae uing mahtennggu mada. Ibu bapak ko muslimin wa muslimating <laughs> y ramah diber materi y naana tiang kus nadi jeungng ti ka bag ra karanak hiai sakorti yen kabeh bareng ka. Kusabab gitu tadi mere mere iya mere PR kekuring. Pertanyaan Sedina Umar ben ben non maksiat naon geus digawe kumarane kan eta. Wasalam we. Eta teh kan kudu dijawab eta teh. Jadi bagian aing lu nggak jawab teh gitu. Iya gitu. Enggak iya ka Bang Kesra kudu mere duit gede ka urang ngiling kuna naon gitu. Sabab sabab iya iya iya ya hebat ya jadi jujur mereka ngajita tadi lain ek iya ngaji teh kapaksa we biasa mikir aing kudu ngaji naon ngeres bang judulan aing ngajina dina raga syukur nikmat bayat terbentuk rada ruas tadi ngadenge bayat teh sugan teh bayat teh sabul lain lo banu bebeatan tapi mbak bayatna bayat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu maslahat percuma dah masing ajengan jam rongo oge alpiakat nasira jam uli tamu le pasti akeneh jeung ajengan sejen mau anger pasti mah dibenci Allah gitu nya kitu ari ilmu nyalametkeun gitu da loba ajengan bar siso ge wali cilaka tungtungna bar siso teh kumaha ajengan pada herang atuh tiga Jadi ulamamunajengan pengngerasa sombong koe el muna nubenggar tongerasa sombong ku hartana nubodo maomo tong sombong kalau mana sombong kenenanaker boddok goreng hirup dehi. Sabam kadang-kadang ya jelemanboga elmu kadangan heset tepinakate kasng di kaangan kue el muna Loba Kyai sanrina Besloba Pasadrena dede. degan tapi kadang-kadang salatnya diakhirkan pan masuk ke maskindageku sanrina sanrina salat ayaah ah, salatobliah ajeng dan menyebut ah, macam makat sanrina mengeadaantobliah aja hadirin kaum muslimin muslimat ki taat didan hadir rupa-rupayger nuba nu liur ayah pasti halus kudukab aya nut cager simbukki cager nu liur sing jadi cager kan itu manfaat pengajian teh Alhamdulillah janji kangkus nadi monang simkuring keeplansakali gara-gara HPna legit di Malaysia nomor kuringtahlengit jadi buntu Ari rek melepon gengsi itu kamari simkuring melepon Depang ngangkattahhalangan eta tah gitu angka tuh pan jadi jelas uh, alhamdulillah sim kamari silaturahmi nelfon. sasi kamari teh meni anjeunna teh ngajenghok bari jiga nu bunga alhamdulillah ayi segitu eh, akang teh leungit HP di Malaysia segitu resepeun meureun kang HP-na alus sing beli mah alhamdulillah digolerkeun geus nyokot da goreng HP-na itu tadi silaturahmi nyambung dari langsung aja nagi sila orang pada heran sesi muring mengambil dari waktos alhamdulillah waktos ayena jadi temmarin seide ayena cara munyi isu kuring kayakkenehng di Indonesiajing wei simIMkuring badai kakuninganbak dati kuningan tras keras kacagkareg mardi dinten edjingnya salah dinten robbo enjing jing simkuring badai umroh di doana tisa dayana mudah mudahhan sing sehat balikli tanggal duauhpat tanggal dua lima ngaji Doi jadwal tiga bulan Agustus tinggal sappo ini kosong tanggal dua puluh hiji jadi mar pengumuman bisa nuonang wayahna tanggal puluh hiji weta wartawan lamun erek bulan September ma'lum paiyu wae oin mahng mada Ibu ba ko muslimin waa muslimatsimpuring <laughs> y ramah diber materi nana ang ku nadi jeng ti kababra kabaakai sakorti kaeh bareng. Kusama begitu, tadi mere mere iya, mere PR kuri. Pertanyaan Sedina Umar, ben, ben naon maksiat naon geus kumarane kumaraneh kan eta. Wasalam we. Eta teh kan kudu dijawab eta teh. Jadi bagian aing nu jawab teh gitu. Iya gitu. Ke iya, kabang kesra kudu mere duit gede ka urang ngileun kuna naon gitu. Sabab sabab iya iya iya ya hebat ya jadi jujur mereka ngaji teh tadi lain ek iya ngaji teh kapaksa we beta mikir aing kudu ngaji naon ngeus bang judulan aing ngajina dina raga syukur nikmat bayat terbentuk rada ruas tadi ngadenge bayat teh sugande bayat mah sabo lain lo banu bebeatan tapi mah bayatna bayat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu maslahat percuma dah masing ajengan jam rongo oge alpiakat nasi rajam uli kamu le pasti jangan ya jeung ajengan sejen mah anger we nu ya mah dibenci Allah gitu nya ari ilmu nyalametkeun gitu da loba ajengan bar siso ge wali cilaka tungtungna bar siso teh kumaha ajengan pada herang atuh tiga Jadi lamamunjengan pengerasa sombong ku elmuna nubenggar pengerasa sombong ku hartana nubodo makam otong sombong kalaumana sombong kenenanakerbodo goreng hirup dehi sabam kadang-kadang ya Jeleman nuboga elmu kadangan heset tepinaka lotek kas sabar di kalalangan ku elmuna loba Kyai Sandrina beloba pas Andrena gede kedegan tapi kadang kadang salatnya diakhirkan paneri masuk kamas jnta oge tapiku sanantrina sanantrina salat ah, salatobliah ajeng nama ehla we dan menyebut nage ah dacaning macam bakka koma. santrina geus adan geus salat qobliyah ajengan mah modal keneh we di imahna paduli teuing can datang aing macan waka komat pan eta teh geus kahalangan tetepina ka pangeran datang ka masjid paneuri langsung ditah komat ka santrina santrina ngalabati ajengan mah pan teu ngalabati da langsung kono langsung salat fardu qobliyah nan teh pan eta geus keok teh ku santri amalna teh gitu Ya contoh letik, contoh letik. mata nung hengat nematak tetepi ke pangeran, nung boga ilmu bisa ku ilmu na tetepi. Ilmu bisa nepikeun ke Allah, tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ke Allah. lalu kita ilmu dijen ka kesombongan gitu nubenghar sarua matak mak baik. Aku jadi kudu jadi pengeling-eling matak tadi syukur NU persis Muhammadiyah nah hiji ganti anu mah ulah nyebut NU persis Muhammadiyah NU persis Muhammadiyah tak itu kan sarua ya Muhammadiyah persis NU kan beres itu jadi ke para persis bahwa persis mah terkenal pasok beresep karena karena nggak bener batur teh gitu kan nggak bener niat nama nah gitu kan model bid'ah hurapat alhamdulillah ini mah paradigma persis hebat ketua PP persis dengan ketua dewan dawana termasuk profesor dr abdurrahman nah, alhamdulillah paradigma persis sekarang berubah yang dikedepankan adalah ukhuwah jadi persatuan yang dikedepankan Sebab berarti bagelanya rek nusolawat anger we nusolawat ayah gitu kan jadi pan anu tebeki anu sok beki solawat tong sok nyorokan kanu tebeki mending nggak hiji di beat sih kia bener teh Persis Muhammadiyah NU bareng kabeh ulo oi Persis oi Persis Muhammadiyah NU ger rame ari nu ngade kubu ngajar dog wae pan lieur <laughs> belah uran judullan ramah jujun peting aya na judoona mengapa Indonesia di landa bencana terus eta judoona adabohongngan iya bohong tadi kabarra numancing hari itu nyambung bisi majarkan jujun bul butak itu ta pan ajenganuddin masak no bisa ditangang adake kudu bisa kok protoko di panas panasik nangaputan koma jujun namun winging tu lait jeng usutan kan liwet majarkan ajengan tekstual bahwa ti imah menang ngapalkeun gitu kan, kan, kan Judul nate mengapa Indonesia dilanda bencana? Eta eh, judul nate. Nu tadi ulang-ulangi bencana tim. Eta teh kan kudu dijawab eta ya, teh. Jadi bagian aing lu nggak jawab teh gitu. Iya gitu. Enggak ieu iya, kabangkesna kudu mere duit gede ke orang ngiling kunaon gitu. Sabab sabab iya iya iya ya hebat ya jadi jujur mereka ngaji teh tadi lain eh, iya ngaji teh kapaksa we beta mikir aing kudu ngaji naon ngeus pulang judulan aing ngajina dina raga syukur nikmat bayat terbentuk rada rewas tadi ngadenge bayat teh sugan bayat tah sabo lain lo banu bebeatan tapi mah bayatna bayat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu maslahat percuma dah masing ajengan jamrong oge alpiakat nasi rajam uli tamu le pasti akeh ya jeung ajengan sejen mah anger we nu ya dibenci Allah gitu nya kitu ari ilmu nyalametkeun gitu da loba ajengan bar siso ge wali cilaka tungtungna bar siso teh kumaha ajengan pada herang atuh Jadi ulamamunajengan pengngerasa sombong kue el muna nubengar tongerasa sombong ke hart tanak nubodo mako tong sombong kalau mana sombong keanakerbodo goreng hiruphi sabam kadang-kadang Jeleman boga elmu karenaan heset tepinaka kasa bagi keangan kue el muna loba Kyai sanrina besloba pas Andrena gede. degan tapi kadang kadang salatnya diakhirkan paneri masuk kamas jnta oge kapilaanku sanantrina sanantrina salat salat koobliah ajengngan namatangaanala awe dan menyebut na ah danana aing macam makaau komat. santrina bagus adan geus aja kobliya ajengan mah modal keneh di di imahna gak can datang aing macan waka komat pan eta teh geus kahalangan ka pangeran datang ke masjid paneuri langsung nita komat ka santrina santrina ngalabati ajengan mah pan teu ngalabati da langsung kondo langsung salat fardu qobliyanan teh pan eta geus keok teh ku santri amalna teh gitu Ya contoh letik, contoh letik. Matak nung hengat nematak tetepi ke pangeran, nung boga ilmu bisa ku ilmu na tetepi. Ilmu bisa nepikan ke Allah, tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ke Allah. Lalu wanita ilmu dijen ke kesombongan gitu nubenghar sarua mata mak baik. Aku jadi kudu jadi pengeling-eling matak tadi syukur NU persis Muhammadiyah nah hiji ganti NU mah ulah nyebut NU persis Muhammadiyah NU persis Muhammadiyah tak gitu kan sarua ya Muhammadiyah persis NU kan beres itu jadi kepada persis bahwa persis mau terkenal pasok bersep karena karena nggak bener batur teh gitu kan nggak bener niat nama Nah gitu kan model bid'ah hurafat Alhamdulillah ini mah paradigma Persis hebat. Ketua PP Persis dengan ketua Dewan Dawana termasuk Profesor Dr. Abdurrahman. Nah, Alhamdulillah paradigma Persis sekarang berubah. Yang dikedepankan adalah ukhuwah. Jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti bahwa nyarek nu sholawat, anger we nu sholawat ayah gitu kan jadi pan. Anu tebeki beuki, anu sok beuki solawat tong sok nyorokan, kanu teu beuki mending hiji beat, siga kieu bener teh. Persis Muhammadiyah NU bareng kabeh Ulo oi Persis oi Persis Muhammadiyah NU ger rame ari nu ngade kubu ngajar dog wae pan lieur lah orang judulan sama jujun penting ayana judulna mengapa Indonesia dilanda bencana terus eta judulna ya ada bongan iya bongan lu tadi tak kabak kesra nu mancingna gitu guys ari te nyambung bisi majarken jujun bul butak gitu ta pan ajengan makojihuru diho rudin masak noleh bisa itu ta diangang ada dake kun bisa gitu koma suppro tokoh di panas panasis non nusutanitu kom mau jujun namunmun uing tu lalit je nusutan kan yuul majarkan ajengan tekstual bawa ti imah pun ngapalke gitu kan ganga judul mengagapa Indonesia di landa bencanaeta judulnate tadi orang-ulang bencana timid tsunami Aceh tsunami Pangandaran gempa bumi Jogja gempa buminias lumpur la pinndo bes menangngeborsiulul orang manaokdoar jando di mana digeran di gitu nyamun saat keluarna ge Nah. Ensanu tadi kecelakaan, dimiliki pesawat, laut dan udara, eh, udara, laut dan darat. Wah, kereta labuh wae cacat lumpang nang oronang labuh kamu meri nantung kareta. Pesawat ragrag ada mer tapi kata kepangi teu panggil lah gitunya. Begitu Adam Air Amerika sombong datang. Tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu. Sebab kami punya sonar-sonar canggih. legeng Seminggu kemudian eh pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat. Yang diduga adalah puing pesawat Adam Air. Ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri. Hakan sih ya. Kapanginau aku si Bakri itu mau naon. Ya eh, saya Sunanar nanti ngegelkan si Cepot tadi Bandung di ngegelkan wayang. Seksi Cepot teh ngomongna teh Terus eh Amerika kemana Ying Seksi Cepot tapi ngomong. <laughs> Garuda hayo milu ngaramet di Jogja di bere landasan hayo kadang di sawah atuh ribu. kapal laut Levina kaduru ke kaduru ke tikerlep deh weuh riweuh tapi ka menteri perhubungan pika ah wisan eta hata rajasa, akhirnya bakat ku teu sanggupeun pika diresapel eta ku presiden <laughs> nah Harap mata tadi syukur NU Persis Muhammadiyah nggak hiji ganti NU ulah nyebut NU Persis Muhammadiyah NU Persis Muhammadiyah tak nah, gitu kan sarua ya Muhammadiyah Persis NU kan beres itu jadi kepada Persis bahwa Persis mau terkenal pasok resep karena karena nggak bener batur teh gitu kan nggak bener niat nama Nah gitu kan model bid'ah hurapan. Alhamdulillah ini paradigma Persis hebat. Ketua PP Persis dengan ketua Dewan Dawana termasuk Profesor Dr. Abdurrahman Nah, Alhamdulillah paradigma versi sekarang berubah. Yang dikedepankan adalah ukhuwah. Jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti bahwa nyerek nu solawat, anggar nu solawat ayah gitu kan. Jadi pan anu tebeki, anu sok beki solawat, tong sok nyorokan. Kanu tebeki mending hiji di beat Sehingga kia bener tuh. Persis dia NU bareng KB. Ulo oi Persis. Oi Persis dia NU Gergame, rame ngadek kubu ngajar dog pan Ya. gaslah <laughs> ulang judulan eks ramah jujun peting ana judoona mengapa Indonesia di landa bencana keseeta jedona I adabohongngan ia bohong tadi tak kapakra nucingna hari itu nyamung bisi majarkan jujun bur butakutan. ajengan mah kudu jika horudi hoerudin masak namanya bisa gitu ta. Ditantang dadaknya kudu bisa gitu. Komo cek protokol dipanas panasi senang nu sambutan geus kitu jujun. Lamun uing tulalit jeung nu sambutan kan riweuh. Majarkan ajengan tekstual bahwa ti imah menang gitu kan kata-kata. judul mengapa Indonesia di landa bencanaeta judul nate tadi orang-ulang bencana ti tsunami eh tsunami Pangandaran gempa bumi Jogja gempa buminias lumpurlah pinndo betas men Borsiulul orang manasok kurang sidoar jauhndo di mana digeran dimun atau keluar Nah. Sanu tadi kecelakaan, timimiti pesawat, laut dan udara, eh, udara, laut dan darat. Wah, kereta, labuh wae cacat-cacat lempang nang oronang labuh kamu beri nantung kereta. Pesawat ragrag, ada mer tapi kata kepangi teu kapangi nah intinya. Begitu Adam Air Amerika sombong datang, tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar-sonar canggih. Lenggeng seminggu kemudian eh pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri Hakan ya. Kapangin aku si Bakri itu mohonan anak Ya saya sunan teh ngigelkeun si Cepot tadi Bandung di ngigelkeun wayang. si Cepot teh ngomongna teh kieu. Terus eh Amerika kemana anjing? si Cepot teh ngomong. <laughs> Garuda hayo milu ngaramet di Jogja di bere landasan hayo kadang di sawah atuh ribu. kapal laut Levina kaduru ke kaduru tapi dikarelep deh weuh riweuh tapi ka menteri perhubungan buat ah wisan eta harta rajasa, akhirnya bakat kita sanggupan pika diresapel itu ku presiden <laughs> nah adanya panyakit SBY ruas ini bisa ilmu anyar dewe teka jawab kan nah orang Islam di mana akal gusti bisa ngajawab ulang nganalkan wae akal maka ayah nu ditanya ke orang wahyu ya, makanya penting akhirnya orang jawab nu jawab dari akal sama pun si jujur jawab nama akal baru-baru jujur profesor teka jawab kamu ku jujur calon doktor naoge ker kuliah kene karek MAG geus beres MAG mah tamahan sia menang kuliah aing teh 3 tahun protokol Pan lagi ngomong tentang Pak Parkus tadi gini keman protokolnya bakal lebih panjang nyebut teh. Baheula mah dokter Andes eta geus namaan, dokter Andes Jujun Junidi MAG. Engke mah doktor Jujun Junedi MAG. Engke mah pakai profesor, engke mah profesor dokter, Jujun Junaidi MAG. Tapi dah kita dibangga-bangga dah. Poe Senin jadi profesor salah sakapa salah gering mah. Poe Rebo darah tinggi, poe poe Kemis setru, poe poe Jumaah geus di bisa nanaon ilmu nate gitu. Tak eta ilmu manasibna sakiden, Mata kukuring bola diterangkan dan Pak tadi gini belah wetan. Ayat taklim, ayat talkin, mata yang talqin orang pada heran. Sabab ayat taklim sakit sakitu umurna ilmu mah Senin jadi profesor salah sadarah tinggi Rebo Sebele dikir maka na wahyu. Nah, batak model ayeuna bencana di Indonesia dijawab ku wahyu. Nah, kuring maca hadis kieu dongeng tadi onang gaji tempat eta kalau jadi tilu bulan sekali kadinya makan. so minum tilu bulan sekali biarkan materi tidak pidato. Ah, menurunkan kitab kabe alhamdulillah kitab kuring kabeh berresi. Sebab jarang dibaca. Satu saat saya buka kitab ayah hadirat Wah, kareta labuh wae cacak-cakar lempang nang oronang labuh kamu mari nantung kareta pesawat ragrag ada mer tapi kata kepangi teu kapangina geuning nya Begitu Adam Air Amerika sombong datang. Tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu. Sebab kami punya sonar-sonar canggih. Legeng seminggu kemudian eh pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat. Yang diduga adalah puing pesawat Adam Air. Ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri. Hakan sih ya. Kapanginau ku si Bakri itu temuan naon. Ya saya Sunanar teh ngegelkan si Cepot tadi Bandung di ngegelkan wayang. si Cepot yang ngomong nanti kieu. Terus eh Amerika kemana anjing? Cek si Cepot tapi ngomong. <laughs> Garuda hayo milu ngaramet di Jogja di bere landasan hayo kadang di sawah atuh ribu kapal laut Levina kaduru ke kaduru ke tikerlep deh wah riwe ketika menteri perhubungan tika bodas wisan eta kata rajasa, akhirnya bakat kita sanggupan tika diresapel eta presiden <laughs> nah Eh, gungbung masyarakat apalen dalil SBTT yang tersenyum ke ibadah tanjaatan prihatin SBT sah si presidennyapin beantas saya kumpulkan tim ahli Profesor-proesor ahli segala macam tekat jawab harga harga tekan nyawab kemasiatan tengah jawab ketengah jawab karek MAG geus beres MAG mah tamahan sia menang kuliah aing tilu tahun protokol Pan bae lagi ngomong tentang Pak Pak tadi gini keman protokolnya bakal lebih panjang nyebut teh. Bola mah dokter Andes anu geus namaan, dokter Andes Jujun Junidi MAG. Engke mah dokter Jujun Junidi MAG. Engke mah pakai profesor, engke mah profesor dokter Jujun Junaidi MAG tapi da teh dibangga-bangga da. Poe jadi profesor salah sakapa salah sagering mah poe rebo darah tinggi poe poe kemis setru poe poe Jumaah geus teu bisa nanaon ilmuna teh gitu. Tah eta ilmu mana nasibna sakedeung mata kukuring bala diterangkeun Pak tadi gini ayaah taklim aya Talin, mata kengan Talin orang pada heran, sahabat taklim man sakit itu umurna elmuma Senin menjadi Profesor salah sadting rebo sentruk kemis ke se lumpuh gesta bisa mangpati, ngomong geste bisa menang kuliah puluhan tahun dengan obat koe umurna tem yaitu elmuma matakubogan muka dua Talkin aya Talmah dia asukan ka jeron suukan elmu tapi. Nah, kuring mata hadir dong yang tadi onang gaji tempat eta kalau jadi tiga bulan sekali kadinya makan so minum tiga bulan sekali biarkan materi pidato ah menurunkan kitab kabeh alhamdulillah kitab kuring kabeh berresi sebab jarang dibaca satu saat saya buka kitab ayat hadis panjang pertama yang tertarik yang bikin saya tertarik karena panjangnya pertama sadarnya panjang yang kedua matanya juga panjang rawinya banyak akhirnya imut meninggalina begitu diimetan dibaca ditelaat kuring kakek bulu punuk ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini jadi ternyata pak kondisi hari ini ku Rasul Magas dijawab 14 abad yang lalu Gerak orang baca kan sangat nama bagian ulmul hadis namanya kan we ma'rawi nama orang cokot ini ya matana we pointerna hiji lam tazhar al fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasyafihimul auja' allati lam taku fi aslafihim. Hijita. Tepati-pati kemaksiatan, perzinahan, geus merajalela di hiji kaum, di hiji tempat, maka Allah bakal nurunkan berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkan samemehna. Jeung eta penyakit hese neangan ubarna. Hiji. Kajawab, jawab nama kita tilu rame HIV human immunodeficiency virus penyakitnya kita AIDS acquired immune deficiency syndrome ngerti tak ibu apa teka Inggris ha uing mah kon Cina boga kon si Inggris can ubarna uban HIV AIDS datang lu anyar SARS nyalahkan orang Hongkong baca ke SARS datang mati Hongkong ker kita sarame kuring ke Hongkong dua kali ngaji yang pamajikan malah kadi tute nungaya nu konsulat jenderal ngayakeun pengajian yang khusus nakarwan tenaga kerja wanita Indonesia dua kali kerja mansar SARS kuring ke Hongkong teu teu kena penyakit SARS urang hang Hongkong calalakeun ayo nyalahkeun Hongkong datang nih penyakit anyar cikungunya suku jelema ngadak-anak mareotan terus lalumpuh nyalahkeun reungit Ayana aya nu anyar flu burungnyalah pun ayam ayam dipondran di pencitan diuru bisa jadi secara kasulis ayam penyebabnya tapi jujur saya katakan namun ayam beku Allah dipinahkan karena cacatku cacat reran cacatek cacat be dipilahkan bawah karena ucing suku sayahan ucing kabek kucing dipinahkan bawah karena anjing fu lain eh Wali karena wayu cek wayu kama kamaksiatan persinahan geus merajalela di padaher. Jun jun ini MAG. Engke mah doktor jujun jun ini MAG. Engke mah pakai profesor, engke mah profesor doktor jujun Junaidi MAG tapi da teu dibangga-bangga da. Poe senen jadi profesor salah sakapa salah sagering mah. Poe Rebo darah tinggi, poe poe Kemis setru, poe poe Jumaah geus teu bisa nanaon ilmu nate gitu. Tah eta ilmu manasibna sakedeung. Mata kukuring baula diterangkeun teu Pak Ustadi gini belah wetan. Aya taklim, aya talqin, mata geran ngan Talkin orang pada heran sabab tak sakit itu umurna ilmu mah Senin menjadi Profesor salah saudara tinggi rebo seru kemis ke se lumpuh gesta bisa mang padde ngomongnya bisa menang kuliah puluhan tahun dengan opat koe umurrna teh yaitu ilmumah mataku udahba muka dua Talkinmah diaukan kaj su ilmu tapi kuring maca hadir dia dongeng tadi onang gaji tempat eta kalau jadi tiga bulan sekali kadinya makan so minum tiga bulan sekali biarkan materi pidato ah menurunkan kitab kabeh alhamdulillah kitab kuring kabeh bersih sebab jarang dibaca satu saat saya buka kitab ayat hadis panjang pertama yang tertarik yang bikin saya tertarik karena panjangnya pertama sadarnya panjang yang kedua matanya juga panjang rawinya banyak akhirnya imut ninggalina begitu diimetan dibaca ditelaat kuring kakek bulu punuk ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini jadi ternyata pak kondisi hari ini kurosul Magas dijawab 14 abad yang lalu kira orang bacakan sanad nama bagian ulmul hadis namanya keun we rawi nama orang sokot ini namanya matana we ya, pointerna hiji lam tazhar alfa fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasyafihimul auja' allati lam taku fi aslafihim hijita tepati-pati kemaksiatan perzinahan geus merajalela di hiji kaum di hiji tempat maka Allah bakal nurunkan berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkan samemehna jeung eta penyakit hese neangan ubarna hiji jawab nih ayah nama panyakita timimiti rame bahwa HIV human immunodeficiency virus penyakitnya AIDS acquired immune deficiency syndrome ngerti tak ibu apa bahasa Inggris ha uing mah koncina ge boga ah, kunci Inggris can kapali uban HIV AIDS datang lu anyar SARS nya kerang Hongkong waja datang Hongkongbanyakit sar rame kuring Hongkong dua kali ngaci je pamajikan malah ke di konsulat Jenderal janjang khusus naang tenaga kerja wanita Indonesia dua kali kerjaan Hongkongkenayakisan u Hongkong yonyakong datangmi panyakit anyar ckumunya suku Je ada keakotan teruslah lumpuh nyalah kengitak aya anyar flu burung nyalahkan hayam hayam di podaran di pencitan di duru bisa jadi secara kasuistis ayam penyebabnya tapi jujur saya katakan namun hayam beak Allah dipindahkan karena cacat ku cacat rek di podaran cacat kabe. cacat beak dipindahkan ku Allah karena ucing flu kucing rek payahan ucing kabe. beak kucing dipindahkan ku Allah karena anjing flu gobok lain eta Malik kana wayu takwa, yulamun kamaksiatan persinahan geus merajalela di pada herang, maka tinggali Allah maka nurunkan penyakit ke orang pada herang. Tinggali teu percaya tak celita, tak celi. Tak ya celi. Cek sairung marinda ge. Isuk bageto lamun kamaksiatan di Indonesia di pada herang hese di antep wae, maka tinggali Allah maka nurunkan penyakit anu hese dengan ubarna. Nauzubillahi min aneh orang Indonesia matu hari Agim nikah ger genyileun ke presiden-presiden pipiluan komentar bahkan rame hari tak hampir diaktifkan di PP 10 Agim nikah ger rame hari artis kumpul kebo ngajedog wae penlir bener tak dengekan bu Agim teh lain zina nikah lamun Agim nikah kan bae berbata gitu geus adil Nah itu jun bete kawin dua wae, bete hiji wae, kita nyanu wae, wing macakwa. Takut sama yang tua. Arita. Nyada nyaho ya bapak-bapak di dilo bener laki istiqomah ya. Eh, istiqomah teh bapak bapak jangan hiji istiqomah, istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. bataku sa ba aken ah, bay apa pa maca satu manina we na tu manina tepas jugatumpak niah we <laughs> sisi ibunya saru wawe ecek bata sakin sakin sa akinguah saw saru <laughs> ensa <laughs> Dah boarding jam 7, jam 10 ke take off. Ini ke Madinah langsung. Ke balik ke Madinah teh, balik ke Mekah teh, engke teh balik umrah teh, tanggal 25 teh geus ngaji deui ka ka mana ka Majalengka. Muter terus oh, mamajikan teh Sarakat katoel. Kadang-kadang pun bojo masuk jealous, Bu. Apa Jelas aja? Timuru atuh dahar wes hampeu teh nyaho jealous. <laughs> Ha, uing mah koncina ge boga. Kok Inggris? Can kapali uban HIV AIDS datang lu anyar SARS. Nyalahkan orang Hongkong banyak ke SARS datang mati Hongkong. terbanyak kita rame, kuring ke Hongkong dua kali. Ngaji yang pamajikan malah tadi tute. Nu yakin anak konsulat jenderal, ngayakin pengajian yang khusus kerwan tenaga kerja wanita Indonesia. Dua kali kerja mansar, kuring ke Hongkong tete teu kena penyakit SARS. Urang Hongkong lager, ayo nyalahkan Hongkong. Datangi penyakit anyar sikumunya Suku jelema ada anak mareotan, terus lalumpuh, nyalahkeun reungit. Ayeuna aya nu anyar flu. Burung nyalahkeun hayam. Hayam di podaran, di pencitan, di duru. Bisa jadi secara kasuistis ayam penyebabnya, tapi jujur saya katakan, namun hayam beaku Allah dipinahkeun karena cacat, flu cacat, rek podaran cacat kabeh. isuk pageto lamun kamaksiatan di Indonesia di pada herang hese di antep wae maka tinggali Allah bakal nurunkan penyakit anu hese dengan anu Nah Nauzubillahi ming aneh orang Indonesia matu ari agim nikah ger genyeulung ka presiden-presiden pipiluan komentar bahkan rame hari tak hampir diaktifkan di PP 10 Agim nikah ger rame hari artis kumpul kebo ngajedog wae pan dinyaho babapak dilaki iststiqoomahir iststiqooma te ba isstiqomah istiqomah eh, ikihatan suami terlekan istri kalau di rumah <laughs> mataku sama gitu ahbak ba maca tu manina we man sutum sisi ibunya sarwawe cek rumah tangga sakina, no sakina, sare jeung aki-aki coba sawa sarua Eta hari takut teh lain sieun ku pamajikan pamajikan uing ada bager lain Sian kuring na karena diri sian teh bisa adil ari kuring mah bet boro-boro adil naon-naon waktu ge bisa adil Nyaina balik dia terbalik langsung ke kuningan di dete kudu ke Bandung deui sampai kuningan isuk di kuningan isuk-isuk petingan di Cibingbin eh petorena di Luragung petingan di Cibingbin berarti geus tilu balik peting tah kan. jam 4 teh langsung cow ke bandara ini da boarding jam 7 jam 10 geus take off ini ke Madinah langsung ke balik di Madinah teh balik di Mekah teh engke teh balik umroh teh tanggal 25 teh geus ngaji deui ka ka mana ka Majalengka muter terus mamajikan teh geus sarua Ya kadang-kadang pun bojo masuk jelas bu apa jelas aja eh, timuru aku dah harus samput aja mau jelas eh. jadi tanda tak kieu ayah mah katanya pagi siang sore ceramah di mana-mana mama ditinggal-tinggal terus katanya rumah cuma sekedar transit aja ganti juga ganti baju aja mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana kalau mama sudah pria pasti mama ditendang katanya saya sesi muring don't worry baby daripada kurmicen mama lu hedena apa <laughs> Nah sabar ngamak, eta eh, ini tak dikawin ku aing, tak kan dihela, dihela, tak kan coba gini. Tuh cobanya, tapi kamari makang di Bundaran HI, ay awewe demo, 20 jelema awewe demo, hebat, kuring salut kata awewe 20, Nggak dukung poligami. Saya dukung poligami, 20 jelema, eh pas ditanya teh kuing istri muda sampai ya itu teh ya pengen ngadukung dan ngora kabe, <laughs> maya batur ngering gitu kan lo penting lo tadi hari nikah diramekeun hari nu zina ngajak wae Aya artis kumpul kebo, semoga anak, ditanya ke infotainment, kenapa kamu masih kumpul kebo? Kan anak sudah gede, tenang aja, kita kan enjoy begini. Ya, ya, ya, sugan presiden ngagurubu, sugan MUI komentar, sugan itu, ah, wah, jempe, mata cek pangeran, oh, sakit sakit, ya iman bangsa Indonesia teh, ditambahan deh, kuaing penyakit tinggal buktikan ada wahyu ya mah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyai rasul nyarios wahyu berarti di jerona jablai buki loba di mana-mana dongdot jablai malam mingguku ke binaria pulang-pulangku berbadan dua Meski tanpa restu orang tua Sayang aku rela abang bawa pulang Lai lai lai lai lai lai Panggil aku si Jablay Ibunya oh Jablay Jambu be aku lalai Tapi alhamdulillah saritem Bapak apa saritem di Bandung saritem Oh ini nyebut itu api-api ya pada Minang ah. sari tempatte lokalisasi di Bandung ahamdullah boga walikota adawanian ya enak sabab eta saarirna duaus tahun lewi eta temalama tempat lat surna gubernur gubernur belahlah pastumpak <laughs> sisi ibunya saru wawe ecek rumah sakin sa sang aki akiah sawwa saruah hari <laughs> takutnya lain si ku majikan bawajikan ring ada bagar lain si kuring nawet karena diri si tapi bisailkuring-bo adil waktu ga bisa adil yaa balik dia terbalik langsung kekuningan DT takulu Bandungmat sampai kuningan isuk di kuningan dis-is petingan di cibing dibung eh, petingan di cibing balik peting jam mau opan langsung cowok ka bandara ini ga morning jam tujuh jam 10 ke take off ini ke Madinah langsung ke balik di Madinah teh balik di Mekah teh teh balik umroh teh tanggal 25 teh geus ngaji deui ka ka mana ka Majalengka muter terus memajikan teh sana katoel kadang-kadang pun bojo masuk jelas bu apa jelas aja timuru atau harus sampeut teh nyaho jelas jadi kada tek ya, ayam mah katanya pagi siang sore ceramah di mana-mana mama ditinggal-tinggal terus katanya rumah teh cuma sekedar transit aja ganti baju ganti baju aja mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana. Kalau mama sudah berapa pasti mama ditendang katanya. Saya si muring don't worry baby. Daripada kurmicen mama lu hede apa? <laughs> Wah, wah, insyaallah. Agim doakan. Lain agim mungkin lu nyandung di pada erang didoakan ku kuring bisa adil. Anu acan, ya saya sarankanlah satu saja lah. coba aja, Tapi kamari matang di Bundaran HI aya awewe demo. 20 jelema awewe demo. Hebat kuring salut kata awewe 20. Ngadukung poligami. Saya dukung poligami 20 jelema. Eh pas ditanya teh kuing istri muda kabeh eta teh. Ya, ya pengen ngadukung dan ngora kabeh. <laughs> Maya batur mending gitu. Kan nu penting manu tadi ari nu nikah Kan ari nu zina ngajaga bae ayah artis kumpul kebo semoga anak ditanya ke infotainment kenapa kamu masih kumpul kebo kan anak sudah gede tenang aja kita kan enjoy begini ya ya ya sugan presiden nggak guru bu, sugan MUI komentar sugan itu ah, wah jepe mata sepangeran oh, sakit ya, iman bangsa Indonesia teh ditambahan deui ku aing penyakit ibu buktikeun pada wahyu ya mah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa yai rasul nyarios wahyu berarti di jeron Jablai beki loba di mana-mana dongdot day malam mingguku ke binaria pulang-pulangku berbadan dua meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang lai lai lai lai lai lai panggil aku si jablay ibunya oh jablay jambu be aku lalai tapi alhamdulillah saarim Bapakapa saarim di Bandung saarim oh, api- pada minumlaharim lokalisasi di Bandung Alhamdullahwaliwanianarim 200 tahun lebih tempatna gubernur Gubernur Belnadangikanla Gubernur Belanda di zaman gubernur Belanda ini tapi kaya lawan wan wani nutup dada rosada wani ayeuna wali kota Bandung ditutup ini eh, pun dada rosada SMS-na ku anjeunna kawin wali kota Bandung tukang Kang tinggal di nutup sari tempat dari perkara enteng tuh nuan sama ehan Allah baik masa kali Gusna di sarua kuring ngomong baik masa kali cekuring hirup dua kali baik sekali kita ya hirup lagi Kang lenyi belopan terkenalsari temna Bandung temmengkol Kagaru Jati katolah nah kebun tangqo tempat anu pastisari tem-empat nu nyempil bikang palyut nawisan barangu nymput jalu nukain Cutka kamar langsung diurut pararade en eh, ah. eh, Alhamdulillah Bandung kota Bandung bersih Aina Tepinah ka dekat winging lenyi Ada masing tengah kuge ada katanya sok masang togel mah dekok tarak nage. Kan tukang togel mah sok nanya sebenarnya nomor keluar dua tilu edan. Aing dibalik tilu dua gela. Ah. Santra ganteng tilu, tilu belas kali nempak antarang kali sabulan dekok tarak nage. Begitu political will dari seorang Sutanto Kapolri. Judi harus diberatas sampai ke akar-akarnya. Apa dengan sabulan ya beak kata togel? matakmun ayeuna ayah kene aparat di bawah nu tadi nama justru polisi tiba-tiba ya polisi tukang nyen kateucreugan tukang nyen kemaksiatan, judi segala rupa tinggal ngalaporkeun anu ka kapolda ku aing dilaporkeun anu ge oh, Ari Kapolri Naguswanian, Ari aparatna di kecamatan-kecamatan ayah kene pika sebelah laporkan ku rakyat. Ya, Saya amat sih. teh gitu. ya, contoh contohna kitu sabab teh Rasul nyarios wahyu berarti di Jeron Jablai beuki loba di mana-mana dongdot Jablai malam mingguku ke Binaria pulang-pulangku berbadan dua meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang